Adi Bio, silakan. Ya, jawabnya begini Pak. Itu tidak ditender ulang, tapi ditinjau kembali. Mana yang benar, mana yang salah. Yang salah ditolak, yang benar diterima gitu. Jadi jangan ditender ulang. Karena mereka akan menyesal gitu Pak. Terima kasih. Pak Lukman, silakan. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya yang namanya tender, tender itu biasanya ya itu bersih. Kalau kalau dilakukan dengan bersih ya bagus jadi si pengusaha yang sudah sudah menindik usahanya itu yang sudah di, kompensasi tujuh tahun jadi dia nggak usah perlu khawatir jadi maksud saya begini selama tujuh tahun itu dia break even belum dia punya penanaman modal sesuainya itu kalau sudah break even ya untuk kedepannya sebetulnya di tender nggak di tender pun dia lebih enak jadi saya kira nggak permasalahkan gitu ya kalau sudah break even ya dia lebih berani nanti dia untuk untuk melakukan tender itu. Eh, ya baik, terima kasih Pak Lukman dan terima kasih Mitra Bisnis. Halo Pak Arifin. Ya, halo. Silakan Pak. Uh, saya herannya gini aja Pak, kalau mereka memang sudah punya pengalaman sebegitu lama, seharusnya kan mereka kan kerja mereka kan pasti efisien ya. Jadi kalau ditender ulang atau mau berkali-kali atau diundang bagaimanapun, seharusnya mereka pasti bisa menang ya kecuali mereka kerjanya tidak efisien itu soalnya lain kenapa sampai ketakutan seperti itu karena menurut saya sih sekarang zaman sekarang ini nggak bisa kayak dulu kalau dulu itu mau KKN silakan dari atas sampai ke bawah tapi kalau sekarang kita tuh tidak menuntut perubahan perubahan itu berarti efisiensi nah bagi siapa yang dulunya tidak efisien sekarang di apa diberi kompetisi seperti itu ya mereka kan akan bisa kalah apabila mereka tidak efisien. Jadi kalau menurut saya sih, dia otomatis itu percuma. Karena kenapa? Kalau yang mereka efisien, mereka nggak perlu ribut toh. mereka pasti bisa menang. Tapi kalau mereka tidak efisien, ya begini, gitu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Arifin. Halo Pak Rahmat. Ya, selamat sore. Ya, silakan Pak Rahmat. Eh, menurut saya pengusaha yang sudah berpuluh-puluhan tahun itu kan tentu punya pengalaman dan uh, rekod dalam melaksanakan usahanya untuk angkutan. Tentu mereka lebih unggul kalau dalam tender selama pelaksanaan tender tersebut oleh pemerintah dilakukan dengan baik ya, tidak ada ya apa eh, semacam solusi dengan pihak lain gitu, terbuka untuk umum kan memberi kesempatan kepada pihak lain juga untuk melakukan usaha yang sejenis seperti angkutan begitu. Jadi menurut saya itu sah-sah saja Asalkan pelaksanaannya yang perlu dilaksanakan dengan baik Oke, gitu Baik, terima kasih Pak Rahmat Ada Pak Lukman, halo Halo Ya, silakan. Ya, silakan Pak ya, Lukman ya, Kalau menurut saya hampir sama dengan pendapat beberapa orang yang pertama tadi ya yang jatah yang tujuh tahun kesepakatan yang awal itu harusnya mereka tetap dikasih hak gitu. Tapi setelah tujuh tahun itu selesai, harusnya ya bisa di tender terbuka seperti itu gitu dan ha, kalau memang mereka itu operator yang bagus tujuh tahun harusnya udah jadi masa yang cukup ya untuk membuat eh, perusahaannya itu bisa berjalan efisien dan menang eh, menang tender kalau diadu dengan yang lain yang berubah gitu. Baik, terima kasih.